Thank you. Terus sudah terhubung. Abinya Khalid kan? Ya? Abinya Khalid. Iya. Enggak ada ya? yang biasa. Oke. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai Ustaz? Naam ya. Tafadhol. Bisa dimulai. Nah. Silakan Ustaz. Nah, sudah ya.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 Alhamdulillah kita di malam hari ini kita di Kamis 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kita sampai pada ucapan beliau wahdar sigar al-muhdathati min al-umur fa inna sigar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibaran وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام maka waspadalah dari perkara-perkara baru yang kecil ya, muhdasat perkara-perkara baru dari urusan agama ini yang kecil sigar walaupun kecil hanya diwaspadai Kenapa? Fa inna sigharal bid'ai ta'ud hatta tasira kibara. Karena bid'ah bid'ah yang kecil itu akan berulang. Berulang, berulang hingga menjadi besar. Demikianlah setiap bid'ah yang dibuat, diada-adakan di tengah umat ini. Dulu awalnya itu kecil, sehingga menyerupai al-haq karena kecil samar sehingga masih mirip-mirip dengan hak maka tertipulah dengan itu karena miripnya dengan al-haq dan kecil bid'ahnya kecil maka tertipulah orang-orang yang masuk padanya dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap biasa apalagi menyerupai al-haq maka banyak tertipu dengannya hingga ketika dia sudah masuk dia tidak bisa keluar darinya akhirnya bid'ah yang kecil tadi itu terus menjadi besar dan akan menjadi agama yang dia gini sehingga dia pun menyelisihi siratal mustaqim dan dia pun keluar dari Islam Ayo rahimani wa rahimakumullah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan mengingatkan perkara yang remeh namun sangat berbahaya apabila tidak diwaspadai ya beliau ingatkan dari perkara kecil perkara perkara baru yang dianggap kecil ya bid'ah yang dianggap kecil sehingga digampangkan diremehkan maka beliau katakan di sini wahdar muhdathati min al umur. Yani janganlah engkau menganggap enteng sedikit saja dari perkara bid'ah. Walaupun itu kecil karena itu bakal menjadi besar. Ya, dan bahkan akan menumpuk padanya hal-hal lain. Ini diantara mafasidul bid'ah bahaya atau dampak negatifnya bidah karena bid'ah sekali dibuka sekali terbuka pintu bid'ah maka dia akan terus bertambah bertambah bertambah dia akan terus membesar membesar dan membesar sehingga jangan dianggap remeh jangan ada yang mengatakan ini bid'ah kecil sehingga nggak bah bahaya Bid'ah itu seperti bara, bara api. Walaupun mungkin kecil, tapi dia akan terus membesar. Ya, sehingga akhirnya bisa membakar rumah sekalipun. Ya. Bahkan bisa membakar kampung semuanya. Karena apa? Dan memang demikianlah api yang membakar itu semula kecil. Makanya orang yang melihat api, apa yang dia lakukan Pasti segera dia memadamkannya. Dia nggak bilang, biar usia itu nggak apa-apa itu masih kecil. Tidak ada yang bilang gitu. Pasti dia akan segera karena dia tahu ini kalau dibiarkan akan membesar, membesar, membesar. Ya. Dan memang demikianlah api yang membakar itu Tak jarang bermula dari sesuatu dari api yang masih kecil. Sehingga ya ikhwah rahimani rahimakumullah, perhatikan Nabi alaihi salatu wasalam benar-benar menutup bab ini, menutup pintu bid'ah ini Beliau ingatkan ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini tahzir dari muhdatsatil bid'ah secara mutlak baik itu kecil maupun besar. Rasul alaihi salatu wassalam dalam pering tahzirnya ini tidak memperkecualikan sedikit pun, tidak memperkecualikan apapun dan seberapapun besarnya. Ya. Larangan Nabi ini, peringatan Nabi ini bersifat umum, meliputi semua bid'ah. Ya, ya, baik, baik. Banyak maupun sedikit, ya. baik besar maupun kecil. Itu sebetulnya <clears throat> Beliau katakan, "Wa kadzalika kullu bid'atin fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran." Memang demikianlah setiap bid'ah yang terjadi di tengah umat ini yang dimunculkan, diciptakan, diadakan di tengah umat ini itu dulu awalnya kecil. Yusbihu ya, awal mulanya tampak seperti menyerupai kebenaran maka orang yang masuk padanya tertipu ya, ya, tertipu dengan itu sehingga ketika dia sudah masuk dia tidak bisa lagi keluar darinya ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah demikian Syekh Salih al fawzan ketika syarah ucapan beliau ini Al-fitanu awaluha awal ma hadathat fil umma babi tasahul ma'a Ya. Demikian fitnah-fitnah itu. Awal mulanya terjadi di tengah umat ini karena sebab apa? Me menggampangkan. Ya, menggampangkan ketika bergaul dengan ahlul ifsad karena dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepele. Sehingga ahlul ifsad dibiarkan orang ini masih bisa ditolerir orang ini masih begini ya, ya. karena apa dianggap bid'ahnya kecil sehingga dianggap gak bahaya ternyata orang tersebut ya berjalan di muka bumi menebar kerusakan orang tersebut berhasil mempengaruhi para pemuda ya, para syabab mempengaruhi pemikiran mereka, merusak akidah dan manhaj mereka secara pelan-pelan. Ya, sehingga terus akhirnya bisa menghasilkan kejelekan dan terjadi persikan di mata tengah umat. Ya. Kita lihat bagaimana dulu awal mula munculnya bid'ah rafidhah. Bermula dari kaum Sabaiyah bermula dari provokasi-provokasi yang didengungkan itu sudah membesar ya. untuk merongrong atau menggulingkan khilafah yang sah khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Ya, iya, ya. Iya. Bermula yusbihul haq, meneriakkan sesuatu yang mirip dengan kebenaran. Ya, demi keadilan, demi memberantas kezaliman, membela orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tertindas tampak sebagai hak. Ya, ya, ya. Maka itu kemudian membesar-besar hingga berujung kepada fitnah yang sangat besar yaitu terbunuhnya khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tertumpah darah. Ya. Iya. Ada? Darah. Hmm ininya biasanya itu nah, ini jangan goyang goyang Wah, Apa itu? Nah, bentar, nah, nah. Itu semua bermula dari sesuatu yang kecil. Ya. Bukan. Maka kata Syekh Salih Fauzan. ini tidak keluar di HP antum rahimah hafizahullah hadza kulluhu bisabab at-taghadi an ahli syar ini semua karena lalai terhadap bahayanya ahli syar dan dibiarkan mereka sehingga perkaranya semakin membesar sehingga kata beliau fala budda minal hazm wasaddil bab fi hadzal amr ya harus ada kekokohan kemantapan dalam bersikap dan harus menutup pintu ini ya wala ya'simu minal bid'ah ba'dallahi jalla wa ala illa al-ilmu nafi' sehingga tidaklah menjaga melindungi dari bid'ah setelah uh, kekuatan dari Allah Taala kecuali apa al ilmu nafi أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين Adapun orang yang nggak punya ilmu, maka dia akan terseret, larut dengan bid'ah, karena dia mengira itu baik, itu bagus, zikir, apa yang terlarang dari zikir? Ya, sholat, apa yang tercela dari di Kufah? Nah, ketika muncul orang-orang yang berzikir dengan cara yang baru, sepintas, apa bahayanya zikir? Apa jeleknya zikir? Zikir baik, namun sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau memiliki al-ilmu nafi ya beliau pun memiliki al-hazm beliau tutup pintu ini karena apa ini walaupun kecil tetap itulah kemungkaran walaupun kecil itu adalah bid'ah nah maka beliau tidak silau dengan zikir zikir kan baik tap Beliau bisa menilai mana, bisa memilah mana yang mungkar. Yang mungkar, yang bid'ah tetaplah bid'ah walaupun kecil, walaupun uh, bercampur sedemikian rupa sehingga tampak seperti atau menyerupai dengan kebenaran. Ya, ya. Sebaliknya orang yang punya ilmu oleh yang jahil larut dia, dianggap baik bertasbih, bertahmid, bertahlil, apa yang jelek dari ini? Ya, dia sangka itu baik. Ya. Dia enggak bisa, enggak mengerti bahaya bid'ah. Maka kata beliau fala yunji minal bid'ah illa ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bis, tidak yang bisa menyelamatkan dari bid'ah kecuali sebagaimana yang Rasul perintahkan dalam sabdanya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ini yang bisa menjaga dan melindungi dari bid'ah ya, maka untuk bisa berpegang dengan sunnatul rasul dan sunnah al khulafa ar rasyidin maka perlu ta'allum perlu tafaqquh fi dinillah nah karena karena itu kita dapati para salafun saleh mereka adalah afqahul ummah. Sehingga ketika mereka afqahul ummah mereka adalah generasi yang asyaddu hadaran minal bid'ah. Generasi yang paling waspada dari bid'ah. Wa asyaddu tahdziran minal bid'ah yang paling tegas tahdzirnya dari bid'ah. Nah, kenapa? Karena mereka tahu bahayanya mereka afqahu al-ummah a'lam al-ummah ya sehingga mereka pun sangat keras sangat tegas terhadap bid'ah walaupun kecil nah, karena bid'ah itu tidaklah muncul kecuali diawali dengan apa dengan fenomena yang kecil dulu nah al-fitan idza ista'alat fa Inna ta'ti ala rutab wal yabis ya fitnah itu kalau sudah menyala itu akan membakar baik yang basah maupun yang kering Tak al kabir rosagir dia akan mendatangi yang besar maupun yang kecil Tak al ulama wa ala ghairihi dia bisa menyerang para ulama dan, dan yang lainnya bisa menyerang semua umat semua lapisan umat maka tidak ada yang bisa eh, menyelamatkan darinya, tidak bisa keluar darinya kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu Karena jangan itu, kita harus waspada kalau fitnah ini sudah menyala, membesar, maka akan sulit dipadamkan. Ya, ya, ya, ya, akan sulit dia akan dipadamkan. Karena itu ketika masih kecil segera waspadai, segera padamkan api itu. Jangan menunggu kalau sudah besar. Ya. Karena itu lakin al-qadha 'alaiha awal ma tahdusu sahlun. Ya. Maka memadamkannya, menyelesaikan dan mengatasinya itu kalau dilakukan sejak awal kemunculannya, sejak awal berperciknya api itu ketika masih kecil, ya maka untuk mengatasi dan memadamkannya saat itu masih mudah. Beda kalau sudah menyala besar sudah membara akan kesulitan, tapi ketika masih kecil maka akan mudah. Ya, maka akan mudah. Sehingga kata beliau fayajibul hazm ma'aha harus tegas kokoh terhadapnya. Ya, jangan kemudian kendor karena perasaan. Karena gak enak ini dan itu. Wa ada tasahul fiha dan jangan ada sikap menggampangkan sehingga harus ada hazm dan tidak boleh at-tasahul ya karena itu kita lihat ayyul ikhwa rahimani wa rahimakumullah bagaimana ketika dulu para salafun salih yang di berada di al-qurun al-mufaddalah ya benar-benar bid'ah itu sempit ya bagaimana kewaspadaan para ulama tahzir yang dilakukan oleh para ulama ya terhadap bid'ahnya terusus juga terhadap tokoh-tokohnya ya, ya sehingga agama ini benar-benar terjaga terjaga kebersihan dan kemurniannya dan umat di masa itu benar-benar sebagaimana yang Nabi beritakan khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ya yeah mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, mereka menjadi umat yang terbaik. Maka ayol ya ikhwa rahimani wa Beliau ingatkan bahwa apabila bid'ah itu yang tadi tampak kecil namun dibiarkan maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha bid'ah itu akan bisa menjadi besar dan akan menjadi agama yang diyakini kata Syaikh Al Fauzan an annal bid'ah idza turikat tasiru hiya din fi ma ba'd bid'ah itu kalau dibiarkan maka dia akan menjadi agama ya diyakini dianggap sebagai agama pada generasi setelahnya Ya Yeah. Dan kita telah lalu pembahasan kita di pertemuan yang lalu bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan ma ahdatsan nas bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Ya. Tidaklah umat manusia membuat satu bid'ah kecuali pasti akan diangkat ya sunnah yang semisalnya. Ya hilang sunnah muncul bid'ah hilang satu sunnah muncul satu bid'ah lagi min, hilang lagi satu sunnah ya. akibatnya apa akhirnya apa bid'ah tadi menempati kedudukan din dianggap sebagai agama sunnah hilang yang terjadi adalah bid'ah nah, bid'ah itu akhirnya dianggap agama oleh masyarakat oleh umat nah. sehingga umat yang meremehkan membiarkan bid'ah itu tersebar terus merata merata dan merata akhirnya agamanya penuh dengan bid'ah ya ayol ikhwah rahimani warahmatullah walaupun agama ini tetap akan Allah jaga agama enggak akan sirna ya karenanya Allah taala akan menampilkan membangkitkan para ulama yang terus membela agama ini membersihkan agama ini membantah setiap kebatilan ya la tazalu ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah akan terus ada ya. ya. sekelompok dari umatku ini yang zahirin al-haq ya menang jaya dan terus menampakkan kebenaran membela kebenaran tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka menghinakan mereka hatta ya dia amrullah ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah dan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud ya beliau mengatakan kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al saghir wa yattakhidhuha an-nas sunnatan فإذا غيرت قالوا غيرت السنة ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bagaimana kalian apabila fitnah itu telah terjadi merata di tengah-tengah kalian sehingga apa orang-orang besar ya semakin tua dengan terbiasa dengan fitnah tadi itu dan anak-anak kecil terdidik tumbuh besar dengan fitnah tadi itu sehingga apa? Umat manusia menganggapnya, menjadikannya sebagai sunnah. Faidah wujirat, kalu ghuyirat sunnah Maka ketika diingkari, dirubah Mereka segera lantang menentangnya Bahwa ini berarti mengubah sunnah Ya perhatikan ada itu bid'ah Kif ini ketika diingkari maulid nabi Teriak mereka Kif Diubah maulid nabi Ditiadakan maulid nabi perkara besar bagi mereka. Ya. Sudah dianggap mengubah agama. Karena itu dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab apa pengingkaran umat? Tuduhannya dianggap sebagai mazhab baru. Ya, ajaran baru bahkan agama baru. Kenapa saking sangat mengakarnya mungkarat di tengah-tengah umat sehingga apa itu dianggap sebagai agama semuanya bahkan mungkarat tak tanggung tanggung bid'ah dan syirkiyah di tengah-tengah umat ya. berbagai mawalid ya upacara atau kegiatan haflah maulid ya. demikian pula di kuburan dianggap itu ziarah kubur yang yang yang semestinya Padahal di situ penuh dengan praktek-praktek apa? Syirkiyat wal bid'iyat wa munkarat. Ketika diingkari diluruskan marahnya bukan main. Ya. Seakan-akan apa? Mereka berteriak menyatakan bahwa agama diubah, sunnah diubah. Nah, sehingga yang meluruskan itu pasti akan dicerna, dicaci maki, dicurigai, dianggap jelek. Semat, ya disematkan ini wahabi lah, ini itu, ini itu dan seterusnya. Ya, ekstrim, keras, ya, ini sumber teroris ya, ini bibit-bibit teroris radikalis ya, dan seterusnya dianggap sesat dan padahal itulah hak, hak, Ya. Kenapa? Karena hak tadi itu gak diketahui. Akibat apa? apa? Yang tersebar kebatilan. Bagaimana itu? Kebatilan tadi, mungkarat, bid'ah ini tadi, syirkiyah ini tadi, bermula kecil namun dibiarkan terus melebar, melebar. melebar. Sehingga pada siapa yang mengingkari dengan mengatakan ini bid'ah, wah kamu telah membid'ah bid'ahkan. Kamu telah mensyirik-syirikan bid'ah syirik syirik bid'ah syirik syirik. Nah, terima. Ya. Karena sudah terlanjur itu dianggap sebagai agama. Nah, sehingga kalau diubah, mereka akan berteriak, ini berarti mengubah agama, mengubah sunnah. Demikian kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka umat kala itu bertanya, "Wa mata dzalika ya Abu Abdurrahman? Kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman?" Qala idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah Kata beliau itu terjadi apabila sudah banyak para kurra kalian sementara fukohanya sedikit. Hanya bisa baca. Bagus-bagus kalau baca. Ya, tapi uh, fukoha yang memahami, mengerti, paham tentang agama ini sehingga paham mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu taat, mana itu maksiat. Itu sedikit. Ya, tidak dikenal, tidak diketahui, bahkan dikucilkan. Nah. Wa kathrat umara'ukum wa qallat umana'ukum dan banyak para amir, para umara kalian para pemerintah pemerintah. Sementara sedikit orang-orang yang amanah. Orang-orang amanah di tengah kalian semakin sedikit amanah dalam agamanya, amanah dalam dunianya, ya. Termasuk amanah dalam agama, amanah dalam manhajnya. Enggak sembarangan menjaga manhajnya, tidak menjual manhajnya, tidak menjual akidahnya. Amanah dia sehingga dia uh, kalau itu bukan bagian dari agama maka dia katakan itu bukan bagian agama itu mungkar nggak boleh dikerjakan tinggalkan hal itu ini amin terpercaya ya nggak diam dari kemungkaran ya dan mengajak kepada yang ma'ruf ya. ini orang-orang terpercaya sehingga dia nggak diam saja dia sampaikan pengingkaran terhadap kemungkaran itu Nah, yang terdepan sebagai orang-orang umana tentunya para ulama. Mereka lah orang yang terpercaya tengah-tengah umat ini. Ini, sehingga kalau sudah banyak para ahli membaca, namun sedikit fukaha. Kalau sudah banyak orang-orang yang memerintah, namun sedikit orang-orang yang amanah. Lalu kata beliau, dan apabila dunia dicari dengan amal akhir-akhir cari dunia namun dengan cara amal-amal akhirat digunakan untuk mencari dunia. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah dan ini akan terus terjadi. Ya, sehingga kalau diubah diingkari suatu kemungkaran, mereka menyata, menganggapnya telah upaya mengubah agama. Ya. Ya, ya. Maka ayo ikhwah Allah ini waspadakan itu para ulama tidak membiarkan. Begitu ada kemungkaran mereka mengingkari termasuk di akhir-akhir ini sejak masa fitnah-fitnah yang terjadi fitnah hajuria para ulama bakal diam mereka ingkari ya. ya sehingga nggak dianggap itu sikap-sikap hajuri yang mentahdir tanpa bukti ya. ya yang terjadi ketergelinciran dalam akidah dalam manhajnya itu gak dianggap sebagai agama sebagai sunnah sebagai salafiyah tidak sehingga nggak diikuti oleh murid-muridnya. Nah, harus diperingatkan, nggak boleh dibiarkan. Nah, demikian pula yang terjadi di tengah-tengah kita berbagai iftiraat ya yang dilakukan oleh asatidah kedustaan, kebohongan. Nah, memutarbalikkan fakta maka itu tidak boleh dibiarkan termasuk juga cara-cara batil cara wa ta'dil versi channel-channel batil channel-channel fitnah yang nah, itu sejak awal sejak wasayal ulama sudah diperingatkan channel-channel fitnah itu ya yang mereka apa antaranya menciptakan cara-cara cara wa ta'dil ya, yang tidak sesuai dengan manhaj salaf manhaj salafi ya cara-cara baru cara-cara ekstrim, cara-cara yang tidak dikenal, tidak diajarkan oleh para ulama kita. Ya. Dan itu dianggap sebagai cara wa ta'dil. Nah, maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Eh, ini kalau pola ini terus dibiarkan, ya, maka akan menimbulkan hal-hal akan akan membesar di kemudian hari yang akan berbahaya bagi jalannya dakwah ini ya dakwah salafiyah di Indonesia khususnya maupun di uh, seluruh penjuru dunia pada umumnya nah karena itu fitnah perpecahan pun sejak masa uh, fitnah musafiqah dan dibiarkan para ulama bahkan sebelumnya pula. Ya, ketika memecah belah barisan salafiyin, maka ulama tidak membiarkan. Kenapa? Karena itu akan berbahaya bagi uh, dakwah eh, salafiyah. Ya, salafiyin akan menjadi orang-orang yang mudah berpecah. Salafiyin akan menjadi orang-orang yang pendusta dan terseret dengan manhaj haddadiyah. Nah, dan celakanya kalau itu dianggap sebagai salafiyah. Nah ini berbahaya padahal itu bukan bagian dari salafiyah. Ayo ikhwah rahimani wa Maka apa yang beliau ingatkan diperingatkan oleh lima al bahari rahimahullah itu sangat penting dan sangat relevan ya, dengan kenyataan yang ada bahwa bid'ah itu memang pasti munculnya bermula dari kecil sehingga jangan dibiarkan jangan dianggap remeh jangan di kita lalai darinya harus waspada dan ibarat api ya jika masih kecil bara api itu maka akan lebih mudah jauh lebih mudah memadamkannya dibandingkan kalau api telah menyala apalagi telah membara maka akan semakin sulit dan sulit untuk dipadamkan dan akan terus memakan korban.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 Kelihatannya cukup dulu ini Ustaz. Gitu. Kan, gitu. Tidak gitu. gitu, gitu. ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Katanya eh, belum belum ada ini Ustaz. Taib, taib, taib, taib. Air nah. Mana yang lain yang mau ya? Kelihatannya belum ada saat. Taib, taib. Jazakallah khair Ustaz. Ya, ya, ya, ya. Ila huna sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.